Datang ke majalisul ilm. Ketika Allah berikan padanya ujian-ujian, di antaranya adalah wiyah Kemudian hanya sekedar melirik di sana ada taklim. Subhanallah. Itu fitnah yang menimpa kepada sebagian kita. Tidak seperti yang ada pada kaum-kaum terdahulu. Bukan berarti kita mengharapkan yang besar. Tapi di sini ayat likhwat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita itu bermuhasabah. Hendaklah kita itu terus introspeksi. Hidayah itu adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapapun kita kadang-kadang kita itu magrur. Kadang-kadang kita itu tertipu. Kami adalah as-sabiqunal awwalun istilahnya. Kami itu para pendahulu dari kalangan salafiyin di Purbalingga. Kami dulu yang buka talim, Kami dulu yang yang biasa ngasih infadis kitab Allah. Wa al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri kulla فإن bid'ah. Wa kulla bid'atin بدعة wa kulla ضلالة في nar Ma'asal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah tiada henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menganugerahkan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang dengannya kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwa salah satu di antara kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang Allah anugerahkan kepada kita kita masih bisa berkumpul di salah satu masjid di mana masjid ini ada di tengah-tengah kita berada di pondok pesantren kita Ahlus Sunnati wal Jamaah kita bisa talabatul ilm kita bisa belajar ilmu agama dan ini semuanya adalah wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Maka masalah ikhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an tentunya tanpa menyampingkan bahwa itu semuanya terwujud karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebutkan hidayah Allah Azza wa Jalla? Karena belum tentu orang yang senantiasa berlalu lalang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum tentu juga mereka yang tinggal di salah satu markis dari markis ahlu sunnati wal jamaah mereka akan tetap dan senantiasa mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebenarnya hidayah Allah azza wa jalla ada di tengah-tengah mereka. Maka hal ini mengingatkan kepada kita yaitu pernyataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syifaul Alil bahwa sudah menjadi ijma yakni kesepakatan bainal anbiya para nabi dan bahkan para rasul dan bahkan ini semuanya telah tercantum di dalam kitab-kitab Allah Azza wa Jalla bahwa siapa yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menyesatkannya. Dan begitu pula sebaliknya, siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan hidayah kepadanya. Siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Maka masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak doa bermunajat yaitu dengan membaca salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla Ihdina siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim waladdallin al hafid Ibn Kathir rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwa di dalam ayat ini Allah memerintahkan suatu bimbingan agar kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa terus menerus memberikan hidayah kepadanya yaitu di atas siratal mustaqim jalan orang-orang yang Allah berikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Maka ya liqwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwasanya hidayah Allah Azza wa Jalla ada di sisinya dan Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapapun dia orangnya. Apakah dia dari kalangan agnia? Orang-orang yang kaya ataukah dia dari kalangan fukara wal masakin? Dan begitu pula sebaliknya. Allah akan sesatkan seorang hamba tidak akan mempedulikan siapa mereka. Nah Allah Subhanahu wa taala dalam menegaskan di dalam beberapa ayat-ayatnya supaya kita terus dan senantiasa terus menerus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita berdoa meminta hidayah kepadanya. Kemudian masalah ikhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana perkara yang sudah maklum sesuatu yang sudah diketahui bahwa hidayah Allah Azza wa Jalla tidak mungkin akan bisa kita dapatkan dengan begitu saja bersantai-santai pasif menunggu adanya hidayah Allah Azza wa Jalla dan para ulama mereka menjelaskan di dalam beberapa kitab yang menjelaskan tentang soalul mu'min minallah al-hidayah yaitu kaitannya dengan doa permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yakni berupa hidayah karena hidayah Allah Azza wa Jalla adalah hidayah yang sangat mahal yang tidak mungkin akan bisa kalian raih yang tidak mungkin akan bisa kalian dapatkan dengan harta benda yang kalian miliki kedudukan yang telah kalian dapatkan atau berbagai urusan-urusan duniawiya yang telah kalian miliki tidak mungkin kalian akan bisa membeli hidayah Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau memperhatikan ayat ikhwa tahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya wa ma aksarun nasi dan alangkah banyaknya dari kalangan manusia Walau harus tabi mukminin yang kalian itu berambisi untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini kepada nabinya. Walaupun engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berambisi bersemangat untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman ternyata sebaliknya ternyata sebaliknya banyak dari kalangan manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat ikhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an dalam sebuah hadis yang masyur yang sering sekali kita sebutkan yang menjelaskan tentang hidayah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah Allah berikan kepada orang-orang yang kita cintai akan tetapi Allah akan berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Uridat alayya al-umam Fara'aitu nabiyya wa maut rajul wa rajulaini Dan telah diperlihatkan kepadaku kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang nabi seorang nabi pengikutnya cuma satu atau dua orang dan bahkan diperlihatkan pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dhahat yaitu jumlah dua dan tidak lebih dari sembilan ad jumlah sedikit dan bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa mahu ahadun dan bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Hidayah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Perhatikanlah di dalam sejarah. Dan perhatikanlah, dan perhatikanlah di dalam sejarah. Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam ayat-ayatnya. Nabi Nuh alaihi salam yang telah mendakwakan kepada kaumnya. Allah berikan kepada beliau umur yang sangat panjang untuk mendakwakan kepada kaumnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ternyata beliau alaihi salam tidak bisa untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada istrinya dan bahkan kepada putranya Kanaan. Nas'alullah Salam wal afiyah Nabi Allah Nuh Siapa beliau? Rasul yang pertama di muka bumi. Beliau adalah salah satu ulul azmi dan nabi rasul yang paling sabar dalam mendakwakan di salah Allah Azza wa Jalla. Allah anugerahkan kepadanya umur yang sangat panjang. Ternyata tidak bisa memberikan hidayah at-taufiq Hidayah untuk menjadikan yang tadinya kafir menjadi mukmin. Yang tadinya musyrik menjadi muwahhid. Nabiullah Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya Kan'an. Dan keduanya mati dalam keadaan kafir. Dan Allah adab keduanya dan Allah golongkan keduanya bersama kaum yang binasa. Nasallallahu salam wal Nabi Allah Nuh adalah seorang nabi dan rasul. Dan setiap harinya beliau mendakwakan, mengajak istrinya kepada dan juga anaknya dan bahkan kaumnya. Ternyata Nabi Allah Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah. Artinya tidak bisa memberikan hidayah at-taufiq wal ilham. Hanya bisa memberikan hidayah al-irsyad wal bayan. Hanya bisa menjelaskan dan membimbing. Dan begitu pula ayolah ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang kedua yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah sebagai Khalilur Rahman. Sebagai kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya beliau adalah Nabi dan Rasul. Yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan sekian banyak keutamaan dan sifat-sifat mulia Allah telah memuji kepada beliau. Allah jelaskan di dalam beberapa ayatnya. Inna Ibrahim kanat kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Dan bahkan beliau seorang syakiran li'ana amihi. Sifat-sifat yang ada pada Ibrahim alaihi salam beliau mendakwakan kepada ayahnya azak mendakwai kepada kedua orang tuanya ayahnya azak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah atau fiqh wal ilham. Beliau hanya mampu memberikan hidayah, al-bayan wal irsyad. Ayahnya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Padahal hidayah ada di depan matanya. Dan bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam di yaumul Kiamah dalam keadaan hina dan rendah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menarik ubun-ubunnya ayah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan digeret dan dimasukkan ke dalam jahanam. Nas'alullah salam wal afiyah. Hidayah at-taufiq wal ilham hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ayat ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Allah Lut alaihi salam Beliau seorang nabi, seorang rasul yang memiliki visi dan misi yang sama dengan para nabi dan para rasul yang lainnya mendakwakan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Nabiullah Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Tinggal dan hidup dalam satu rumah dengan Nabi dan Rasul yang mulia. Allah Subhanahu wa taala binasakan istrinya bersama kaum-kaum yang lain. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ketinggalan pula. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya beliau adalah nabi dan rasul yang paling mulia dari deretan nabi dan para rasul yang sudah kita sebutkan tadi. Lebih mulia daripada Nabi Allah Nuh. Lebih mulia daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Tidak bisa menyelamatkan kepada kedua orang tuanya dan bahkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah kakek beliau Abdul Muthalib. Kita semuanya telah membaca bagaimana kiprahnya kakek beliau Abdul Muthalib. Bagaimana sayangnya beliau kepada cucunya Muhammad bin Abdullah alaihi salam dan bahkan ketika kakeknya masih hidup, kakeknya sangat mencintai kepada cucunya lebih daripada mencintai kepada putra-putranya sendiri. Dan bahkan kakeknya telah mendudukan sang cucu ini di tempat singgah sananya beliau dalam kondisi anak-anak kandungnya tidak pernah duduk di tempat duduk kakeknya sangat cinta Abdul Muttalib kepada cucunya yang calon menjadi nabi dan rasul nantinya. Masalah rahimani wa rahimakumullah. Kakeknya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dan tidak mampu menyelamatkan sang kakek dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ambil setelah itu ketika sang kakek meninggal dunia, dia asuh oleh pamannya Abu Talib. Disinilah ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah kita ambil contoh yang menjelaskan bahwasanya hidayah atau taufik wal ilham itu adalah sangat mahal yang tidak bisa kalian beli dengan dunia kalian yang tidak bisa kalian raih dengan kedudukan dan mulianya kehormatan kalian atau tingginya nasab dan kedudukan kalian Abu Talib semenjak beliau hidup dan bahkan beliau menjumpai tentang kenabian dan ketersulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau senantiasa melindunginya. Beliau senantiasa untuk menjaganya. Beliau senantiasa membantunya dan berbagai hal beliau curahkan untuk sang keponakan Muhammad ibnu Abdullah alaihi salam. Akan tetapi ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi Abu Talib yang mendengar tentang dakwah Nabi, dakwah yang dibawa oleh sang keponakan dan disampaikannya dakwah ini kepada beliau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada sang paman ini sampai pada akhir hayatnya. Sebagaimana di dalam hadis yang mesur, ketika pamannya meninggal dunia yakni mengalami sakaratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya mendatangi kepada sang paman dan mentalkin beliau yaitu dengan kalimat ya ammi qul la ilaha illallah wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Sang paman tentunya ayyul ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Bukan orang yang jahil. Bukan orang yang bodoh tentang makna la ilaha illallah. Dia sangat paham dan sangat mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib ketika mendengarkan talqin yang disampaikan oleh sang keponakan kemudian melirik kepada dua temannya yang kafir Abu Jahal dan Umayyah dan kemudian keduanya menyatakan kepada Abu Talib Atarghabu am millati Abdul Muthalib? Atarghabu am millati Abdul Muthalib? Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Agama kesyirikan. Agama yang menyekutukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian melirik kembali kepada sang keponakan, bimbang. dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang ada di sisi beliau memanfaatkan kondisi ini dan merupakan dakwah yang terakhir untuk sang kepon, eh, kepada sang paman. Ya ammi kulla ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang dengan kalimat ini aku akan bisa membelamu. Aku bisa menolongmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kemudian melirik kepada dua temannya yang kafir. Keduanya menyatakan sebagaimana pernyataan yang pertama robo amilati Abdul Muthalib. Masalil ikhwat rahimani wa rahimakumullah perhatikanlah pada kisah terakhir ini atau pada akhir daripada kisah kematian Abu uh, kematian Abu Talib wa aba ayyakula la ilaha illallah Ternyata Abu Talib pada akhir hayatnya dia enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Meninggal dunia dalam keadaan kafir. Meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ya ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah tentang pembelaan Abu Talib. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Abu Talib terhadap dakwah yang dibawa oleh sang keponakan, dakwah ilallah, dakwah ila tauhid. Beliau curahkan semua yang beliau miliki. Sampai nyawa jiwanya dia pertaruhkan untuk dakwah yang dibawa oleh sang keponakan. Meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kebaikan-kebaikan beliau yang sebagai orang kafir dibanding kita sebagai seorang muslim dalam bentuk pembelaan terhadap al-Islam, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Maka ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Disinilah mahalnya hidayah Allah Azza wa Jalla. Abu Talib hidup dalam lingkungan wahyu. Abu Talib hidup di samping Rasulullah. Ternyata tidak mendapatkan hidayah bagaimana kesungguh-sungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan meninggalnya sang paman dalam keadaan kafir. Bersedih ataukah bersenang? Tentunya kesedihan yang luar biasa. Karena harapan dan keinginan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam agar Allah memberikan hidayah kepada sang paman ternyata tidak terwujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasul yang paling mulia di jagat raya yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla yang senantiasa dikabulkan doanya yang rajin ibadah kepada Allah keutamaan-keutamaan yang sekian banyak ada pada Nabiullah Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam. Ternyata Allah turunkan ayat kaitannya dengan ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ditujukan kepada Nabi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ma'asalalikhu hidayah itu adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Hidayah atau taufiq wal ilham ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus sepantasnya bagi kita? Bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kaitannya dengan hidayah. Yaitu dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masalah ikhwat rahimani wa rahimakumullah ini adalah sederetan kisah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan hidayah kepada orang lain akan tetapi dalam hal ini ternyata tidak bisa menjadi sebab paman beliau mendapatkan hidayah atau fiq wal ilham. Padahal kecintaan Abu Talib kepada Nabi, kecintaan Abu Talib terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi, begitu sayangnya Abu Talib kepada Nabi, Allah tidak memberikan hidayah berbeda dengan kondisi Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana kondisi Umar ketika masih dalam keadaan kafir? Apakah Umar mencintai Nabi? Apakah Umar ketika itu mencintai kepada kaum muslimin? Apakah Nabi ketika itu mencintai kepada agama yang dibawa oleh Nabi? Justru beliau sangat keras tantangannya. Sangat besar permusuhannya kepada Nabi dan juga kepada kaum muslimin. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah berikan hidayah kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka ya ikhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau demikian hidayah itu punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ayyul ikhwat rahimani wa rahimakumullah, maka disinilah kita harus paham. Kita harus memahami, harus cerdas. Walaupun kita hidup di tengah-tengah yang di situ menjadi asbab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala belum tentu kita akan terus tetap mendapatkan hidayah itu. Naam. Masalah ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita itu sangat sadar dan sangat paham bahwa diri kita itu tentunya sangat dan sangat terancam untuk dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari hidayah ini kepada kesesatan kalau kita tidak banyak-banyak berdoa kalau kita tidak banyak-banyak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sudah datang waktunya Isya. Tafadhol. Saleh. Amin ya rabbal alamin wa naktafi bihadal qadar wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.